Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa yang rahmati Allah Pembicaraan kita berlanjut pada pembahasan yaitu arkanul iman. Setelah kita membahas tentang makna iman secara sekilas dan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak berbeda di dalam masalah definisi iman. Sampai Al Imam Al Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan seribu guru, seribu ulama yang semuanya memiliki perkataan yang sama berkaitan dengan iman yaitu iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Dan eh, rukun iman itu enam. Lalu beliau membawakan dalil tentang rukun iman dan dikatakan rukun iman apabila salah satu di antara rukun ini tidak ada, maka iman dia batal. Dia menjadi kafir dengan tidak adanya salah satu di antara arkanul iman. Warkanul iman situn, sitatun. Rukun iman itu ada enam. Ini sebagaimana terambil di dalam ayat maupun dalam hadis Nabi. Beliau membawakan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah, beliau diantaranya eh, Allah berfirman, itu laisal birra antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Hakikat kebaikan itu bukan dengan Anda menghadapkan wajah Anda ke timur atau ke, atau ke barat. Walakinnal birra akan tapi hakikat kebaikan adalah man amana billahi wal yomil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua. Wal malaikati tiga iman pada malaikat. Wal kitab dan kitab yang keempat. Wan nabiyin dan iman kepada para nabi. Lalu mana yang keenam? Iman kepada takdir. Beliau bawakan ayat firman Allah taala, "Inna khalaqna kulla syai'in biqadar." Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatunya dengan takdir Allah. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa keenamnya ini merupakan ini arkanul iman. Dan ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika Jibril bertanya kepada Nabi, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan iman dengan kalimat antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairi wa Iman itu adalah dengan Anda beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir baik yang buruk maupun yang baik. Secara sekilas para pemirsa yang rahmati Allah, Iman kepada Allah meliputi yang pertama iman tentang wujudnya Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Dan di antara yang menunjukkan tentang adanya Allah, segala sesuatu yang ada menunjukkan keberadaan Allah. Sehingga sering Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan tentang alam semesta ciptaan Allah. Yang orang Badui mereka di antara mengatakan bahwa adanya tai unta menunjukkan adanya unta, Adanya telapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Keberadaan langit dan bumi, laut dan gunung menunjukkan tentang adanya sang pencipta dari semua yang ada itu. Yang kedua iman tentang rububiyah Allah. Bahasanya Allah memiliki yaitu perbuatan-perbuatan mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur, dan seterusnya. Yang ketiga iman tentang uluhiyah Allah. Kewajiban kita totalitas untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Bahasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah selain Allah sembahan yang batil. Yang berikutnya iman tentang ini asma dan sifat Allah. Bahasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat Allah SWT. Sebagaimana ada dalam ayat maupun hadis tidak akan menunjukkan iman yang benar kecuali apabila dia mewujudkan tauhidullah apabila mewujudkan tentang tauhidnya dia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan ini kita bahas dalam pembahasan masalah tauhid. Iman kepada malaikat demikian pula meliputi iman tentang wujudnya malaikat. Malaikat adalah makhluk yang wujud. Karena alul bida ada yang mengingkari tentang wujudnya malaikat. Malaikat itu nggak ada. Malaikat itu hanya ungkapan tentang kebaikan. Sedangkan Allah menyebutkan tentang malaikat dengan wujud, bahkan bisa berwujud makhluk, bisa menyerupai manusia, wujud, jumlahnya, sifat-sifatnya. Yang pertama mengimani tentang wujudnya malaikat. Yang kedua mengimani tentang nama-nama malaikat. Allah memberikan malaikat dengan nama-nama seperti Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, dan seterusnya. Yang ketiga, mengimani tentang sifatnya malaikat. Malaikat ada yang memiliki sayap 600 seperti Jibril malaikat juga memiliki perbuatan-perbuatan tertentu yang Allah itu memberikan tugas-tugas tertentu kepada malaikat. Malaikat pencabut nyawa, malaikat yang meniupkan roh dalam rahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Di sini diantaranya tidak boleh kita menamai malaikat yang bukan dengan nama yang dinamai oleh Allah dan Rasulnya. Dan iman kepada malaikat termasuk di antara iman kepada yang gaib. Asalnya kita tidak tahu yang gaib. Kita hanya akan bisa bicara tentang malaikat ketika ada nas, ada nusus, ada penjelasan-penjelasan syariat yang Allah jelaskan. Iman kepada itu kitab. Bahwasanya Allah di antara rahmatnya menurunkan kitab untuk bimbingan manusia. Dan kitab yang Allah turunkan kepada para rasul Allah yang Allah sebutnya namanya seperti ini Sokob Ibrahim, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian semua kitab ini telah dimansuh, telah dihapus dengan Allah turunkan Al-Quranul Kirim sehingga tidak akan dikatakan orang itu mukmin kecuali dia meng mengimani Al-Quran, kemudian meninggalkan semua kitab yang telah dihapus oleh Allah Ta'ala yang Allah gantikan dengan Al-Quran sebagai risalah akhir zaman. Kemudian iman kepada para rasul. Demikian Allah turunkan rasul sebagai kudwah hasanah. Manusia yang maksum. Yang akan memberikan contoh dan menyuruh manusia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Sehingga seluruh para rasul adalah manusia pilihan. Mereka adalah maksum, dan mereka datang untuk mengajak manusia yaitu semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah meletakkan akhlak yang sempurna pada Rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir meliputi iman dari awal kejadian hari akhir, dari saat kematian sampai kemudian berikutnya alam barzah, kemudian uh, yaumul ba'ats, kemudian yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab, kemudian sirat sampai surga neraka. Perjalanan yang sangat panjang berkaitan dengan yaumul akhir ini secara khusus dibahas tentang iman kepada yaumul akhir dalam pembahasan kitab-kitabnya para ulama yang bicara tentang al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, iman berkaitan dengan ini ilmu Allah, kehendak Allah, eh, catatan Allah, kehendak Allah dan semua yang ada dalam makhluk. Rukunnya takdir adalah pertama mengimani tentang ilmunya Allah. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ilmu Allah meliputi yang lalu, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi kalau terjadi kira-kira bagaimana. Itu semuanya dalam liputan Allah Ta'ala. Takdir Allah dicatat dalam kitab Luhil Mahfud. Kemudian semua yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semua yang ada adalah makhluk Allah. Ini adalah iman kepada takdir dan takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Sehingga jangan tanya Anda tentang perbuatan-perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Adapun kita akan ditanya oleh Allah. Wa hum yus'alun. Mereka yang akan ditanya oleh Allah maka siap-siaplah untuk mempertanggungjawabkan tentang perbuatan Anda di hadapan Allah Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang jelas Allah sempurna dengan semua nama dan sifatnya. Allah tidak boleh kepada seorang hamba. Kemudian Allah memberikan terbaik kepada para hamba dengan syariatnya ini. Lalu Allah melampangkan ada jalan takwa, jalan fujur. Kita diberikan kekuatan dan diberikan hak pilih untuk memilih mana jalan yang akan dia tempuh. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini yang kita sampaikan secara singkat berkaitan dengan arkanul iman. Semoga manfaat dan semoga Allah membimbing kita menjadi orang yang betul-betul memiliki keimanan yang lurus, zahiran wa batinan dan menjadikan kita orang istiqamah di atas keimanan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.